kejahatan mengurangi kebaikan itu di hadapan orang dan wayujibu maqtaka Allah tidak disukai oleh Allah fa idza aradta an ta'rifa anna sana'aka ala nafsihi la yazidu fi qadrika 'inda ghayrika fanzur ila aqranika idza asnau ala anfusihim bil fadl wal lagi lagi biasanya faida aratta jika kamu menghendaki Ingin Anta'rifa mengetahui Jika kamu ingin mengetahui Anna sana'aka ala nafsika Ujianmu kepada dirimu sendiri Kamu memuji diri sendiri Tidak akan menambah Menambah uh, uh, kehebatanmu tidak akan menambah kehebatanmu maka lihatlah kepada teman-temanmu kamu dapat melihat itu kepada teman-temanmu sendiri bagaimana iza asnau jika mereka memuji ala anfusin terhadap diri mereka sendiri fadli dia punya gelar misalnya wajah pangkat kedudukan atau harta wal mal harta saya tuh saya itu profesor doktor misalnya saya itu oh, pimpinan apa gitu, gitu kan bisa mungkin saja benar benar saya itu wah, punya saya mobilnya luar biasa orang terkaya di seluruh kampung ini kaya itu misalnya kan ya mungkin benar tapi kaifa yastankiru qalbuka alaih bagaimana kalau ada orang mengatakan begitu kepada kita bagaimana hatimu wa yastastiluhu tabuka itu perasaanmu itu merasa berat lah, berat mendengarkan itu. Baik fatazummuhum alaihi ila faraqtahum. Dan mungkin kamu akan ngomongin jelek teman kamu itu kepada teman kamu terhadap teman kamu itu apabila kamu uh, pergi ngomongin dia dia tuh sombong sekali ya dia sombong sekali baru cuma uh, punya segitu aja nah, gitu uh, fa'lam annahum aidan fi hali tazkiyati yalimunaka nah demikian pula kata jika kamu memuji dirimu sendiri maka orang yang akan mendengar uh, mendengarkan pujianmu atas dirimu sendiri juga uh, bisa uh, merendahkan kamu bisa menghina kamu atau mencaci kamu nah jizan baik ketika itu ataupun nanti diomongin kepada teman yang lain apabila uh, telah berpisah. Dan asadisu Allah mengutuk nomor enam uh, lidah jangan digunakan untuk mengutuk orang. Fa'iyyaka antal anas syai'an mimma khalaqallahu ta'ala min hayawanin insanin bi'aini. Tidaklah kamu menghindarkan diri, menghindari, menjauhkan diri untuk menuntut apapun yang diciptakan oleh Allah. Mengutuk apapun ciptaan Allah, baik binatang atau makanan atau manusia, orang. Nah ini saya sudah pernah menulis di bentuk ini wala taqta' bi syahadatika ala ahadin min ahli al-qiblah bi syirkin aw kufrin aw nifaqin gitu jangan kamu memfonis atas kesaksianmu kepada seorang yang ahli kiblat. Ahli kiblat itu orang Islam yang sholat menghadap kiblat. Gohiron ya Apabila kita melihat seseorang Muslim orang yang maksudnya ahlu qiblah Ditafsirkan sebagai al-muslimun Oh, bahkan begini ya di, di tempat uh, syarahnya itu. Tadi janganlah kamu mengutuk apapun ciptaan Allah binatang makanan manusia meskipun kafir gitu kan wa kafir, walau jadi meskipun orang itu kafir sepanjang dia merupakan manusia sepanjang dia adalah manusia dalam Allah maka kita tidak تقطع بشهادتك على أحد من أهل القبلة بشرك أو كفر أو نفاق ini penting sekali dicatat ingat-ingat janganlah kamu memfonis seseorang yang telah menyatakan diri uh, eh, seseorang yang muslim ayat muslimin min ahli qiblah ayat muslimin orang Islam jangan memfonis kufur, syirik, musyrik, kufur atau munafik. Fainal muttali ala sarairi wallahu ta'ala Karena yang mengetahui isi hati seseorang manusia hanyalah ada sebuah cerita yang menarik sekali uh, Usamah bin Zaid seorang anak muda sahabat Nabi pemuda gagah berani memimpin sebuah perangan pernah disusul oleh uh, Nabi dan Abu Bakar satu ketika Usama angin ya. jadi uh, orang kafir itu kemudian ditangkap oleh dia dan mau dibunuh ketika apa namanya senjata Muaz apa namanya Usama bin Zaid tombak atau uh, pisau mau ditusukkan ke tubuh orang kafir itu orang kafir itu mengatakan mata syahadat Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam mengatakan ini adalah pura-pura untuk menyelamatkan diri. Sehingga terus saja dibunuh. Orang kafir itu langsung dibunuh. Meskipun sudah mengatakan syahid. Dan itu kemudian datang kepada Nabi menyampaikan melaporkan hal itu. Nabi mengatakan hal syaqaqta an qalbi apakah kamu telah membedah hatinya Dari mengatakan itu berkali-kali kamu mampu apakah kamu sudah membelah dada dia kita tidak berhak untuk memperlakukannya sebagai orang kafir atau munafik atau kufur sini bin al luar biasa ini jadi nampaknya pembatasan tentang kafir dan muslim itu eh, kafir dan muslim dalam arti kafir sini ada Fala tadkhul baina ibadi wa baina Allah. Karena itu kamu tidak boleh intervensi terhadap apa yang menjadi hak Allah. Mengetahui isi hati adalah Allah saja. Karena itu kamu tidak bisa mengatasnamakan Allah mengetahui isi hati seseorang, menyatakan dia kafir, tidak bisa mengatasnamakan Allah dia kafir atau tidak karena uh, itu keimanan kafir dan sehingga adalah keimanan Wa'lam annaka yaumal qiyamati la yuqalu laka lima tal'an fulanan Ketahuilah bahwa kamu pada hari kiamat nanti tidak akan di tanyakan kepadamu mengapa kamu tidak mengutuk si fulan yang jahat itu ya misalnya atau ya orang kafir itu lima sakat ta'anhu dan kenapa kamu diam saja Kalau lam tal'an iblisa tula umrika walam tashkur lisanaka bi dzikrihi lam tus'al anhu wa lam tutalab bi yaumil qiyamah. Bahkan andai kata pun kamu tidak pernah mengutuk iblis sepanjang hidup dan tidak menyebut-nyebut dia Malam tashghal tidak sibuk di sana lidahmu bidikri menyebut iblis kamu tidak akan ditanya oleh tidak akan dituntun pada hari kiamat. Wa idza la'anta ahadan min khalqillah ta'ala tulidta bihi Sekarang beda eh, sementara apabila kamu mengutuk seseorang dari ciptaan Allah pun ciptaan Allah Siapapun dia ciptaan Allah Maka kamu akan dituntut Pada hari kiamat Ditanya mengapa kamu mengutuk diri Jadi berbeda ketika tidak mengutuk Tidak akan ditanya Tetapi kita mengutuk justru akan diminta pertanggungjawabannya Tuh, libet tabihi Wala tadummanna syai'an mimma khalaqallah. Dan janganlah kamu e, mencaci mencaci maki apapun ciptaan Allah. Begitu. Faqad kanat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazummu ta'amar radi qattu Nabi sendiri tidak pernah meremehkan meremehkan ya atau menjelekkan makanan kasar makanan seperti roti kasar yang tidak enak tulisannya tidak pernah sama sekali Balkana idza sydaha akalahu wa illa tarakahu menghendaki kalau menghendaki sesuatu menginginkan sesuatu dia eh, kalau dia ini makan makan kalau tidak ingin dia tidak mengapa apa apa tidak suka suka yashtaha syai'an akala wa illa taroka as yang ketujuh lidah dari apa namanya eh, maksiat dari lidah Ad-du'a al khalqi Ad-du'a alal khalqi Bukan ad-du'a ilal khalqi Mendoakan celaka orang lain Janganlah kamu mendoakan celaka orang Fahfal lisanaka an du'ak ala hadin khalqillahi ta'ala Wa in zolamaka Waduh luar biasa. Meskipun orang itu menzalimi kamu, meskipun teman kamu itu menzalimi kamu, mengajari kamu, Al Ghazali berpendapat bahwa meskipun begitu, kamu tidak boleh mendoakan celaka kepada dia. Fakullu mufawwad fakullu Fakul amrohu ilallah nah, Serahkan semuanya kepada Allah Wafil hadis annal maghrub la yad'u ala zalimihi hatta yukafi'u hatta yukafi'ahu Ada hadis Nabi mengatakan innal maghrub bahwa orang yang dizalimi akan mendoakan kepada orang yang menzaliminya sehingga uh, apa namanya yukafi aku sehingga penuhi uh, eh, dibalas dibalas sehingga artinya doanya orang yang mantul itu sangat uh, mustajab summa yabqa lidh fadlun balasan itu berlebihan kelebihan maka dia akan dituntut lagi yutalibu biasanya membalas itu berlebih membalas uh, orang yang mentolimi itu biasanya mungkin akan lebih dan kelebihan itu akan dituntut oleh orang yang mentolim Yaumal kiamah pada hari kiamat bisa minum Yang kedelapan eh, lidah maksiatnya lidah. Itu maka supaya hati-hati al-mizah wasukhriyah wal istinza. Menghina, merendahkan, menertawakan binas, menertawakan orang Fahfal lisanaka minhu fil jiddi wal hazri Jagalah lidahmu Jangan sampai merendahkan, menghina, menertawakan orang Baik ber, dengan cara bergurau maupun sungguh-sungguh Karena fa'innau yuriqu ma'al wajhi Karena penghinaan itu bisa memercik ke wajahnya malu mempermalukan maksudnya berarti mempermalukan orang maha, mahab wasbutul maha dan mengurangi kewibawaan harga diri wa yastajiru al wahsyata wa yu'dil quluba dan bisa membuat uh, marah bisa membuat wa yaghrisul hiqda fil qulub dan menanamkan dendam membuat orang besar eh, dendam kepada orang yang apa tadi menghina tadi fala tumazih ahadan jangan bergurau jangan apa menghina ahadan fa in mazahaka mazahaka ahadun fala tujinhu wa arif anhu orang lain itu apa namanya mengajak bergurau bergurau yang merendahkan tadi jangan kamu jawab Ba'dun anhum ya, ya. Kamu palingkan saja Kau usah diladeni Jangan meladeninya Hatta yahudu fi hadithin ghairi Ajak mereka untuk berbicara yang lain ya. Wa kun minal ladzina idza marru bil marru kirama. Jadilah kamu seperti orang-orang yang kalau dia berjalan marhu bilawi marhu kirama Idza marru bilawi kiraman ay alladhi yanbaghi ay yutrah ay yutraha min al-kalam al-qabih al-marru kiraman amirina bil ma'ruf oh, maka mereka memerintahkan ada yang satu marru diperintahkan dengan kebaikan. Fahadi majami'u afatil lisani wa la ya'nika 'alaihi illa al-uzlah aw mulazamatus sumti illa biqadari dharurah. Ini semua adalah kesimpulan dari bahaya dari lidah. Dari delapan hal tadi wala yu'inuka alaihi illa al-uzlah apabila kita tidak mampu mengendalikan semua itu maka sebaiknya kita menghindar atau uzlah uzlah itu menghindar menyepi atau diam saja Faqad kana Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yadhu hajaran fi fihi liyamna'ahu zalika min al-kalam bi ghairi darurati. Katanya Abu Bakar suatu ketika meletakkan batu di apa namanya? Lucu juga ya. Abu Bakar mengemut atau memakan batu di, eh, di, di eh, mulutnya supaya tidak bicara mendengar pembicaraan orang banyak buruk semuanya atau ya, gitu. Hajaran fi yang yamna'u dzalika min al-kalam bi ghairi darurat. Fa yushiru ila lisani. Gitu kira-kira ya. Dilakban, mungkin sekarang dilakban. Hmm. Dulu nggak ada lakban jadi makanya empat. wa yaqul hal ladzi awradani al mawarid inilah yang nah, saya pelajari wa fa innahu oh, fahtaris minhu bi juhdika fa innahu aqwa asbabi halakika fid dunya wal akhirah jadi memperingatkan bahwa lidah itulah yang paling uh, berbahaya faktor paling kuat atas kehancuran diri sendiri. Sekarang bukan hanya kata-kata ya, mungkin dulu tidak punya media apa sosial tulis yang banyak sehingga bicaranya ucapan tetapi betapapun kata-kata tulisan juga sama dengan ucapan jadi sama jaga itu semua. Ini timbulnya kerusakan itu di sini. Kehancuran bangsa-bangsa. Konon katanya, saya sudah pernah mengatakan ya, kehancuran Irak itu hanya dengan satu kata, yaitu hancuran Syria juga bangsa Permusuhan antara orang Ada peristiwa di mana tu di drama juga apa? Menjalankan satu kampung itu kau diserbu juga Dari hoax itu Jadi berita hoax Sebarkan Maksudnya eh, Serbu kampung itu Tidak tahu apa istrinya Itu gara-gara satu kampung jaga Wa ammal batnu fahfazhu min tanawul haram wasyubhati. Perut yang bicara tentang perut. Berapa kita ya? Perut hendaklah dijaga dari makan yang haram dan syubhat. Syubhat itu tidak jelas halal dan haram. Tidak jelas halal atau haram. Wahdus ala talabil halal dan bersungguh-sungguhlah kamu untuk mencari makanan yang halal. Wa idza wajadtahu fahris ala an taqtasira minhu ala ma duna syabr. Waduh, ini berat. Apabila kamu telah menemukan, mendapatkan makanan yang halal pun, <laughs> hendaklah kamu eh, makan jangan sampai kenyang. Ala ma duna membatasi jangan sampai kenyang. Fa'inna syaba'a yughsil qalba. Karena kenyang itu bisa membuat hati keras, keras. Hati keras. Wa yufsidu dhihna dan merusak pikiran. Bagaimana yang merusak pikiran? pikir gimana caranya makan. Banyak yuntilu bahasanya membatalkan tapi ya masa membatalkan menghilangkan ingatan atau mengurangi kecerdasan eh, mengurangi daya hafalannya Wisbul Allah membebani tubuh Tubuhnya menjadi semakin berat Anil ibadati Untuk bisa ibadah Udah kenyang, males ya wal ilmi dan belajar juga belajar panas wa yuqawi syahawati dan memperkuat syahwat oh jadi menumbuhkan uh, ya syahwatnya semakin kuat ya wasyab'u minal halal dasar segala keburukan itu yang bisa membuat mengakibatkan kita melakukan tindakan buruk yang halal saja tapi kekenyangan itu bisa e, mengakibatkan banyak e, bahaya bahaya merugikan kita Fakai minal haram apalagi Wa talabul halali fardhatun ala kulli muslimin. Mencari yang halal itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ini kewajiban fardhatun. Fardhatun lebih kuat daripada wajibun. Fardhatun ala kulli muslim. Wal ibadatu wal ilmu ma'at bil harami kal bina'i ala sarji ibadah dan belajar. Tapi makanannya adalah makanan haram. Itu maka kita bagaikan bangunan di atas kotoran atau sampah di atas mau ikut enggak? Ya? Faidah qana'ta fitnatan bi qamisin khasmin fil yaumi wal lailati bi raghifaini min al khashka atarakta talazzuza bi aqtabil udum lam yu'awizka min al halali ma yakfika apabila kamu mau bisa bisa menerima dengan dalam satu tahun itu satu pakaian cuma satu sehari semalam dua potong roti saja yang kasar gitu ya wah e, tidak e, ya meninggalkan e, makanan-makanan yang enak yang lezat lam yu'awizka minal halali ma yakfika bisa me, me, apa, itu melemahkan Tidak mudah dan halal Bisa masih bisa hidup Masih wal halalu katsirun wa laysa 'alayka an tatayaqqana bawatinal umuri bal 'alayka an tahtarisa mimma Kamu tidak perlu mencari-cari asal usul dari makanan apakah hal atau haram. Begitu. Wala uh, apa? Wala uh, eh? walaisa 'alaika an tatayaqqana. Kang Kubab Ish atau gitu. mencari-cari Mengintai-ngintai Atau memeriksa-meriksa Apa yang kandungan dari sebuah makanan Tidak usah Bal alaika an tahtaritha mimma ta'lamu annahu haram atau dhannu annahu haram dhannan hasra alamatika. Yang perlu kamu jaga adalah apa yang kamu ketahui saja. Apakah itu haram atau halal dan itu bisa ada tanda-tandanya yang di luar mungkin kita cukup <laughs> apa namanya ada tanda halal saja ya ada cap halal dari MUI udah nggak usah jadi menurut saya sih mengatakan eh, label itu bukan halal tetapi seharusnya yang dilabeli adalah yang haram jauh lebih banyak daripada yang haram masa semuanya harus di eh, kalau tidak ada label bagaimana dalam kaidah juga begitu al asru fil eh, muamalat al hala al jawaz asal dari segala sesuatu itu asru fil asya al ibahah asal dari segala sesuatu adalah boleh kecuali yang diharamkan. Jadi ada dalil yang mengharamkan. Jadi seharusnya yang di uh, label adalah haram, jelas. Jadi dia nggak mengerti sama sekali itu. Uh, eh,